yang lain sehingga ikut juga tersesatkan. Dan pemahaman seperti ini Batil ini masih ada sampai hari kita ini dari kalangan ibadiyin. Manusia yang mengikuti pemahaman sebagian orang yang dinisbatkan kepada al-ibadi. Khawarij yang ada di zaman sekarang ini berada di sebagian negeri Arab di Aman. Oman Aman? Eh? Oman di mana? Negara Teluk, ewa eh Amman ini ibu kota Yordan ya nam jazakallahu lahir. Amman ibu kota Yordan kalau Oman sebagai negara teluk <clears throat> di sana masih banyak dari kalangan para khawarij yang dikenal dengan istilah penisbatan kepada ibadiyin <clears throat> dan ini juga ada di negeri kita ini dari kalangan LDII khawarij dari kalangan LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang memiliki nama macam-macam, banyak nama dan dalam mereka memiliki nama LDI. <clears throat> Sehingga mereka meyakini semua pelaku maksiat akan abadi di neraka. Seperti zina dan semisalnya. La zina, hina jani wa Ini yakini bahwasanya kafir. Adun ahlu sunnah wal jamaah mengikuti dan mengamalkan semua hadis yang datang dari Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh ahlu sunnah dari awal dahulu sampai hari kita ini. Sebagaimana yang tertera dalam lembaran-lembaran yang sekarang ini kita baca dan belum selesai. Dan kalam yang dibawakan oleh Syekh bin Bas di sini pada dasarnya sudah dimuat oleh ahlul ilm sebelum beliau dalam kitab-kitab mereka dan antaranya adalah dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah yang disyarah oleh Al-Allama Al-Izz bin abis apa? Ibn Abil Izz Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Kitab masyhur syarah dari matan Aqidah Tahawiyah yang disyarah oleh Ibn Abil Izz rahimahullah taala. Bagi ikhwah yang memiliki kesempatan dan kemampuan membaca kita tersebut silakan dibaca di sana ada beberapa faedah yang di sini cuma sekedar sebagian disebutkan secara ringkas. <clears throat> Baik, kita lanjutkan insyaallah. Qala al-Imam bin Bas rahimahullah taala wa fi hadis yani al-hadis musar ilaihi, hadis yang diseretkan kepadanya oleh beliau adalah hadis yang tertera dalam bab hadis panjang yang berakhir dengan summa arsiu fa total Kemudian aku kembali. Lihat halaman 90. Summa arsiu fa aqulu. Kemudian aku kembali ke bawah ars Maka aku katakan lagi, Ya Rabbi, wahai Rabbku, ma baqiya fin nari illa man habasahu al-Qur'an. Wahai Rabbku, tidak lagi tersisa dalam neraka kecuali orang yang memang sudah ditahan oleh Al-Qur'an, yakni kufar yang mereka abadi kekal di sana. Ini ada sepanjang yang telah kita lewati dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Dan riwayat yang panjang dibawakan juga oleh Imam Ahmad yang siaknya lebih sempurna. Yang siaknya ataupun konteksnya lebih sempurna Nah, di sini juga sama. Di sini Rasulullah SAW kembali kepada Allah sujud di bawah ars dan dia berkata, beliau berkata, wahai Rabbku tidak lagi tersisa di neraka kecuali orang yang sudah ditahan oleh Al-Quran. Habasa yahbisu. Habasan. yakni ditahan. Menahan. Habasa bisu mahbus. Orang yang ditahan di penjara dikatakan mahbus. Rajulun mahbusun. Orang itu ditahan. Berarti kan? Maksudnya adalah kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran, yakni orang yang sudah ada nasnya bahwasanya dia abadi di sana di neraka nggak keluar selama lamanya, nggak ada ujungnya. Itu namanya kekal selama lamanya. Karena penduduk neraka bagi yang sudah nggak ada lagi syafaat baginya, maka termasuk dari kalangan kufar, maka nggak akan keluar selama-lamanya. Kapan? Nggak ada ujungnya. Perhatikan itu. Selama-lamanya. Demikian juga bagi seorang yang telah dientas dari neraka, dimasukkan ke dalam surga juga nggak akan keluar dari surga selama-lamanya. Nggak ada ujungnya. Dan kita hidup di dunia ini cuma sekedar mampir. Sekedar singgah. Diuji. Semoga saja kita termasuk dari kalangan orang-orang yang lulus dalam ujian di dunia ini maka nah, oleh itu perhatikan dunia cuma sementara. Kita melewati ujian di dunia ini maka kita harus memiliki membawa bekal sebanyak-banyaknya bekal kebaikan. Semoga kita nanti termasuk dari kalangan orang-orang yang selamat dari api neraka nggak masuk sama sekali. Semoga kita bukan termasuk orang yang pernah di, campakan di neraka walaupun nanti akan dentas. Semoga kita semuanya dari kalangan ahlu sunnah yang selamat dari api neraka tidak masuk sama sekali. Karena di sana ada orang yang kebaikannya itu sama dengan kejelekannya. Dia walaupun masuk surga, tapi nggak akan masuk ke surga dengan syafaatnya sufa'a. Syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Perhatikan itu. Dan kita apakah bisa memberikan kepastian pada diri kita bahwasanya sayiat kita, keburukan kita sama dengan kebaikan kita. Ini kita bisa memberikan kepastian. Maka nah, oleh itu hati kita harus kita jaga. Dari sifat dengki. Dari sifat hakat. Dari sifat namimah, mengadu domba. Karena mengadu domba termasuk diantaranya adalah dosa besar yang mereka diancam tidak masuk surga. Ini benar-benar harus kita memiliki kehati-hatian untuk mengkoreksi hati kita. Jangan sampai termasuk dari kalangan orang yang mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara ahlu sunnah terkhusus apalagi. Berbahaya sekali. Dan ini bukan berarti kita nggak boleh mengomentari bid'ah itu bid'ah, syirik itu syirik, maksud itu maksiat. Nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh mengomentari sepulan ini adalah hizbi, partai, ya kan? Mukallid, tidak, bahkan kita tetap boleh mengomentari itu, bahkan ini suatu keharusan. Supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari perkara perkara-perkara buruk tadi yang telah dilewati oleh sebagian manusia atau kebanyakan mereka. Mereka di sini. Thumma arji'u lu, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku kemudian kembali maka aku katakan, Warabku tidak lagi tersisa di neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. yakni kufar. Wajib alail khurud dan wajib atasnya abadi di situ neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Fakana fi qalbi min khairi ma yazin sa'iratan thumma yakhruju min an man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi khairi ma yazin burratan. Thumma yakhruju min an man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi ma yazin khairi darratan. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau tentang ucapan ini. Sebelumnya tidak dikiranya nggak lagi tersisa di neraka kecuali kufar. Tapi ada yang lain yang akan dientas lagi. Inilah yang terakhir. Ya minan nar man qala la illallah wa kana fi qalbi minal khairi ma yazinu dan selanjutnya. <clears throat> Maka dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat tiga kali syafaat. Dan datang dalam riwayat yang lain, fi sahih annahu arba'a syafa'atin, yakni arba'an. Sahih. Seperti ini penjelasan dari alul ilm terkait dalam masalah syafaat yang dijelaskan oleh alul ilm dan darahnya adalah Al-Izzu bin Abdis, apa? Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam kitabnya Syarah Akhidat Tahawiyah. Di sana dibagi ada delapan macam syafaat dibagi oleh beliau sebagaimana datangnya hadis bahwasanya anwa'us syafaat yakni samaniyah. Telah delapan. Macam-macam syafaat ada delapan. Sedangkan di sini disebutkan secara ringkas sebagaimana yang hadir dalam ketika beliau Syekh bin mensara kitab ini. Kitab Tauhid. Yasfa'u fa yahdullahu lahu haddan lahu lirrasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat fayahuddullahu lahu haddan. Allah memberikan suatu batasan sekian dan sekian kamu keluarkan wahai Muhammad dari neraka. fayahuddullahu haddan. Diberikan had. Had itu batasan. Sekian dan sekian. Kamu entas dari neraka. Ini kali yang keempat. Fayadhabu ilan nar fayukhrijuhum bil alamat allati yaj'aluha Maka beliau alaihi wasallam pergi ke neraka. Lalu mengeluarkan mereka dari penduduk neraka yang mereka masih bisa dientas karena mereka masih memiliki kebaikan bukan kufar. Dikeluarkan oleh beliau dengan tanda-tanda alamat, tanda-tanda yang Allah menjadikan tanda-tanda ini supaya diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang kamu entas. Tsumma ya'udzu fayasfa'u fayahuddullahu lahu hattan summa ya'udu fayasfa'u fayahuddullahu lahu hattan summa ya'udu fayasfa'u arba'a marrat. Kemudian kembali juga diberi batasan yang sama sekian sekian kamu keluarkan. Kemudian kembali lagi juga Allah memberikan batasan yang sama. Sekian sen kamu keluarkan. Kemudian kembali lagi sampai empat kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi mengatakan, "Ya Rabbi lam yabqa finnar illa man habasahu al-Qur'an." Dan beliau kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, tidak lagi tersisa di neraka kecuali orang-orang yang telah ditahan oleh Al-Qur'an, enggak akan keluar selama-lamanya ini kufar." Nasolala al-afiyah. Yakni hasaba ilmihi alaihi salam. Ucapan beliau ya Rabbi lam ya bekofinar illa man habasal Quran. Enggak lagi tersisa di sana di neraka kecuali orang yang memang ditahan wajib abadi di sana di neraka. Al-Quran yang telah menentukannya. Ya kan? Mereka enggak akan keluar selama-lamanya. Ini sesuai dengan hasaba ilmi, sesuai dengan kadar ilmu beliau dikiranya nggak ada lagi yang lain yang bisa dikeluarkan dari api neraka. Maka dikatakan hasaba ilmihi. Hasaba. Bukan habasa. Kalau habasa, menahan. Kalau hasaba, perkiraan ilmunya beliau salam sudah nggak ada lagi. Yang harus dikeluarkan dari neraka. Hasaba alamatil lati uktiyaha. Bukan uktiyaha. Uktiyaha Otiyah ini adalah fi'il ma'adi mabni majhul. Otiyah <clears throat> huwa. Otiyah iyaha. Bukan Otiyah kalau Otiyah itu fi'il mudhari. Mabni maklum kalau uktiya fi'il ma'adi mabni majhul. Ukti tuhu. Nah, seperti ini. Apa? Nah itu. Akto. Belma di mabni maklum dimasulkan uktia. Apa? Pada dalam. Uktia. Abqa ubqiya. Aro uria. Aro yuri. Aro memperlihatkan. Uria diperlihatkan. <clears throat> Sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan kepada beliau sehingga dikiranya nggak ada lagi yang lain yang masih tersisa di sana di neraka yang harus entas. Wa illa kalaulah bukan karena hasaba ilmihi, kalau bukan karena sesuai dengan kadar ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tanda-tanda yang beliau ketahui, maka sesungguhnya masih tersisa lagi di neraka selain mereka, selain yang telah dientas tadi oleh beliau empat kali tadi. Jadi dilintas oleh beliau empat kali. Paham ini? Dikiranya nggak ada lagi selain empat kali yang terlintas itu. Padahal bakat bagi finari wairuhum. Sungguh telah, sungguh masih ada tersisa di neraka selain yang empat kali dentas tadi. Lakin hasaba ilmi satu wassalam wa hasaba ma indamnal alamat yakulu lam pokok benar Ila akhir kalamihi. Dan tapi, sesuai dengan kadar ilmu yang ada pada beliau, Sesuai dengan kadar apa yang ada di sisi beliau tentang tanda-tanda penduduk neraka yang harus lintas. Karena kadarnya semua itu yang diketahui. Maka beliau berkata, Lam ya beko wai rabbi wai rabku. Enggak lagi tersisa. Di neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Enggak bisa lagi keluar selama-lamanya. Ini kufar. Kafirun. Ilalladhi yakni lahul khuludu da'im. Kecuali yang dia itu memiliki keabadian di neraka selama-lamanya. Wajah sahih dan datang dalam sahih ini sahih Bukhari. Aydan, annahu bahwasanya ya buka benar bagi yatun latas maluhum atau syufa'a. Masih tersisa di neraka. Bagi ya yakni sisa-sisa orang-orang yang tinggal di sana yang tidak tercakup terhadap mereka tadi syafaatnya orang-orang yang berhak memberikan syafaat diantaranya suhada. Mereka adalah para sufa'a. Selain beliau salah alaihi wasallam. ini. Orang-orang mati syahid. Ini juga termasuk sufa'a. Fayukhrizumullah bifadli rahmati subhanahu wa ta'ala. Inilah. Maka Allah mengeluarkan mereka murni dengan keutamaan rahmatnya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ini yang terakhir. Allah yang mengeluarkannya. Lam ya'malu khairan qattu. Mereka tidak beramal kebaikan sama sekali. Tapi memiliki tauhid. Illa annahum matu ala tauhid akan tetapi melainkan mereka adalah mati di atas tauhid. Inilah keutamaan tauhid yang benar. Ini keutamaan al-akidah yang benar. Perhatikan ini. Kecuali orang yang mereka itu mati di atas tauhid. Illa annahum matu wa hum yakun la ilaha illallah. Kecuali mereka yang dalam keadaan sudah mati tapi di saat sebelum meninggalnya mengatakan la ilaha illallah. Inilah tauhid. Dan kalimat ini kalimat yang memiliki konsekuensi, memiliki makna yang benar kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah berkata la ilaha illallah tahu konsekuensinya membenci semua sesembahan yang enggak berhak disembah membenci orang-orang yang mengibadahi selain Allah Mahfum? meninggalkan semua dan meninggalkan semua sesembahan yang mereka dulu sembah dari selain Allah ini bagi kufar yang dulu di Mekah mengucapkan kalimat ini bagi yang memang nggak mau mengucapkan, kenapa nggak diucapkan? Karena tahu konsekuensinya, maka nggak mengucapkan. Mau tahu maknanya, tahu tuntutannya, dengan tahu itulah mereka nggak mau mengucapkan. Kenapa nggak mengucapkan? Karena tahu. Sebabnya apa? Sebabnya banyak gengsi. Asobia seperti kenyataannya apa? Kenyataan siapa? Abu Abu Talib. Gengsi terhadap kaumnya malu terhadap saudaranya dan kawannya, kawan sejawatnya. Sehingga rela sebagai penduduk neraka. Walaupun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berkali-kali <clears throat> ya am kulla la ilaha illa kalimatan uhajju bihalaka indallahi yaumil qiyamah. Katakanlah wahai pamanku kalimat la ilallah akan ku bilang kau di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Tapi karena gengsinya, takut celaan, maka rela ya kan meninggalkan keponakannya sendiri dalam akidah yang benar. Dan inilah penyakit gengsi lebih parah daripada kusta. Apa? Itu gengsi. Karena ego. Ego ini rela melawan anaknya, rela melawan saudaranya, rela melawan siapa saja. Karena ego. Anak melawan orang tuanya karena ego. Ya kan? Berani meninggalkan keba ke eh, kebenaran de demi ego. Walaupun harus ya kan? Melakukan apa yang dilakukan dalam kebatilan nggak masalah karena ego. Maka itu berarti kan ya kalimat la ilaha illallah yang sebagai di sini sebagai kunci seorang itu bisa dientas dari neraka kalimat yang memiliki makna yang mengucapkan tahu tentang maknanya semua yang berkaitan dengan sesembahan dan Allah ditanggalkan tidak diyakini bolehnya bahkan batil bahkan dibenci Nah kalau itu seorang yang masuk Islam, dahulunya dari Kristen ataupun Yahudi atau yang semisalnya, ketika dia mengenal la maka kita harus ajari kamu harus membenci agama selain Islam. Harus. Dan kamu harus membenci orang-orang yang beragama selain Islam. Ini yang kita dikti seperti itu. Sebenarnya kemarin, sebagian hari, beberapa hari yang lalu, ada seorang yang masuk Islam. Ya saya bilang, karena kamu sudah masuk Islam, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kamu harus membenci agama yang tadi sebelum ini kamu yakini. Ini berbahaya yang saya katakan seperti itu. Kamu harus membenci agama yang diyakini oleh bapakmu, oleh ibumu, dan saudaramu, dan yang lain, kawan-kawanmu. Dan kamu harus memuliakan Islam, memuliakan panji-panji Islam, masjid, musola, bahkan Islam, dan semisalnya. Kalau enggak, Islam kamu jadi batal. Ini beberapa hari yang lalu, sekitar sepekan yang lalu. Sebulan yang lalu. <clears throat> Ada seorang masuk Islam dari Katolik. Kita ajari supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma bukan sekedar cuma yang penting Tapi harus kita ajari tentang tuntutannya, konsekuensinya. Kalau enggak, maka Islam kamu jadi batal. Kita tanya kepada dia, kamu dulu, tadi, kemarin, sebelum ini, ketika berdoa kepada Tuhan Allah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalimat yang kamu sampaikan? Dia bertawasul dengan rohul kudus. <clears throat> Sebagaimana Orang-orang yang mengaku Islam bertawasul kepada Allah dengan memanggil wali dan yang semisalnya. <clears throat> Sama saja, bahkan kadang lebih buruk daripada yang dia selain Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah yang di sini dikatakan sebagai kunci tuntasnya seorang dari neraka walaupun sudah dimasukkan di sana mengetahui tentang konsekuensinya, tahu tentang makna yang dikandung oleh kalimat ini la ilaha illallah la nafiyal lil jinsi. <clears throat> Jadi semua sesembahan selain Allah adalah batil. Walaupun ada tapi batil enggak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi cuma Allah tok. ini baru benar tentang persaksiannya. Demikian juga persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah Abdullah wa Rasulullah Demikian bahwasanya beliau lah yang membawa petunjuk. Selain petunjuk beliau adalah tidak boleh diyakini itu lebih baik ataupun sama. Maka kita asari bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat dua syahadah juga akan kita yakini bahwa kita kita berikan keyakinan. Kita pastikan kamu harus memiliki keyakinan yang pas. Jangan kamu meyakini bahwasanya ada bimbingan selain Nabi lebih baik atau sama. Kalau kamu meyakini seperti itu maka kamu batal Islammu. Tidak sah. Demikian juga kita ajari waktu itu kemarin. Ini cara-cara untuk memanfaatkan kepada seorang yang mau masuk Islam. Sehingga ketika antum jumpa atau didapati seorang yang masuk Islam maka harus diajari seperti itu bukan sekedar cuma ucapan kalimat la ilaha selesai. Padahal, padahal apa dia mengucapkan ternyata padahal nggak paham apa yang dituntut oleh kalimat ini. Inilah yang dikatakan bahwasanya illa annahum matu wa hum yaqulun la ilaha illallah. Yakni matu ala tauhid, mati di atas tauhid. Lakin lahum dunubun wa lahum sayyi'atun habas, hum Mati di atas tauhid akan tapi mereka memiliki dosa-dosa, memiliki beberapa kejelekan yang menahan mereka. Enggak dientas dari neraka langsung. Mata bumin enggak ma, manafi. Mereka nggak sempat bertaubat darinya. Mati belum sempat bertaubat dari sayiat tadi. Mati belum sempat bertaubat dari dunub tadi. Walam tasmaluhum syafaatu. Dan sedangkan juga mereka tidak tercakup syafaat-syafaat yang telah disebutkan. Di sana ada delapan macam syafaat. Enggak tercakup. Siapa yang mengentas? Fayukhrizumullahu ba'da dzalika. Yang mengentas adalah Allah Subhanahu wa taala langsung setelah itu. Fi rahmati murni dengan keutamaan Allah. Keutamaan rahmatnya Allah. Kalau di sini la taslam tasmalhum syafaat. Ada beberapa syafaat yang syafaat ini mengentas manusia dari neraka. Ini orang-orang ini yang tadi mengatakan ahli tadi tidak tercakup itu sehingga Allah yang mengeluarkan yukhrijuhumullahu. Maka Allah yang mengeluarkan mereka. Setelah itu bifadli rahmati murni dengan karunia Allah, keutamaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tatbikun naru atau tutbikun naru ala ahliya abadal abad. Setelah itu ya kan yang sudah nggak ada lagi tersisa selain Allah yang tadi keluarkan yang paling terakhir udah neraka menutup mereka selama lamanya nggak ada yang keluar darinya abad al abad selama lamanya maka itu perhatikan ya Ibu. inilah keutamaan tauhid keutamaan tauhid Nah keutamaan ini yang harus benar-benar kita syukuri dari orang-orang yang membawa dakwah tauhid ini. Adapun tauhid ini bisa batal dengan macam-macam pembatal. jadi yang kita harus perhatikan juga. Jangan merasa kemudian yang penting sudah mengucapkan kemudian batal nggak terasa. Tidak, bahkan ada beberapa pembatal, bahkan ratusan pembatal. Dan 10 poin yang telah kita lewati dalam garis kita. Ini benar-benar perkara yang belum terbesar. Wafi hadha isbatus syafa'ah. Ya kan? Dalam hadis ini ada penetapan syafa'ah. Raddan alal mu'tazilah wal khawarij. Sebagai pentahan terhadap mu'tazilah dan khawarij. Alladzina yakulun yang mereka berkata. Man nara minal usawat la, yukhraju minal nar. Mu'tazilah dan Khawarij mereka berkata siapa yang masuk neraka dari kalangan usad Ustaz kemarin sama apa? Sama, sama apa? Mufradnya apa? Asin. Ah, nah. Jadi mereka berkata dan Khawarid bahwasanya para pelaku maksiat yang masuk neraka tidak dikeluarkan dari neraka. Indal Khawarid wal Mu'tazila wa man salaka Tengok. Di sisi Khawarid dan di sisi Mu'tazilah dan orang yang menempuh jalan mereka min sa'ir tawaifil mubtadi'ah dari kelompok-kelompok mubtadi'ah yang lain selain Khawarij dan Mu'tazilah. Yaqulun al-asi la yukhraju minan nar. Pelaku maksiat tidak keluar dari tidak dikeluarkan dari neraka. Bal yukhalladu abadal abad bahkan dikekalkan selama-lamanya. Fa indal mazani mukhalladun sarik mukhalladun syaribul khamr mukhalladun wa kada. Maka di sisi mereka Khawarij dan Mu'tazil dan orang-orang yang semadab dengan mereka. Seperti tadi kita sebutkan LDI. Penzina abadi di neraka, pencuri abadi di neraka, peminum Muhammad, abadi di neraka dan hakikat dan seterusnya. Dan ini fakta. Kita pernah anak pernah jumpa seorang LDI yang sudah taubat dari LDI tapi tempatnya belum bersih. Sehingga waktu itu kita usir dari Al-Furqan. Kita usir pergi kamu sekarang juga harus pergi. Kenapa? Karena dia sudah bilang katanya lama keluar dari LDI ternyata apa? Punya keyakinan bahwasanya lahir dari zani hina jadi bahwa mukmin mukmin katanya kafir. Mati tetas itu maka apa di neraka? Kita usir waktu waktu itu. Orang orang dari ke sana. Kemudian setelah kita berhenti dari Al-Furqan, ya kan? Datang orang tadi ke sini waktu itu, Jawa Barat situ. Ya kan? Terus menyampaikan tentang udurnya, Entah sekarang, entah sudah tobat beneran dari LDI ataupun tidak. Allah alam nggak jumpa lagi selama sampai sekarang. <clears throat> Baik. <clears throat> Itulah keyakinan batil kadang sulit keluar dari kepalanya seorang yang punya keyakinan. Sudah keluar dari LDI dalam lembaga tersebut sudah kenal masuk dalam dakwah tapi dalam tauhid tapi ternyata apa? Menyimpan beberapa kebusukan yang tidak bisa keluar dari kepalanya. Maka nah, itu perhatikan, orang yang hidup lama dalam organisasi, sulit. Betapa sulitnya untuk meninggalkan apa? Trik-trik organisasi yang batil. Hmm. Sehingga harus seperti ini dianggapnya apa? Tidak bermanfaat. Amburadul. Tanpa manajemen. Nah itu. Amburadul tanpa manajemen. Kita harus punya kerangka berpikir. Kerangka terus, keranjang berpikir, bolong-bolong, Akhirnya apa semuanya? U, ucul. Nah itu. <clears throat> Wa ada ghalatun minhum inda al-sunnah wal jamaah wal khawat yaziduna fi hada. Wa um. aydan. Tadi tadi keyakinan yang salah dari mereka Wa ada ghalatun minhum menurut alusunnah wal jamaah adalah salah dari mereka dari kalangan para khawar dan mu'tazil dan orang yang menembus jalan mereka. Wal khawarij memiliki, memiliki tambahan lagi dalam perkara ini mengkafirkan pelaku maksiat. Yukafirunahum al-usat tadi. Hum kembali kepada usat. Sama dari kata asi. Lakin ahlu sunnah wal jamaah yakulun la lesu kufaran wa lesu mukhalladin khuludal La balasul al-khulud, khulud al-kufar tidak. Al-sunnah wal jamaah punya keyakinan, tidak mereka bukan kufar. Mereka bukan abadi seperti keabadiannya kufar di neraka. Karena al-khulud dikatakan Quran berapa? Al-khuludu khuludani. Khulud maknanya ada tinggal lama. Ini satu makna. Mana yang lain itu khulud yang selama-lamanya. Ada al-khulud itu khuludani. Dua, keabadian. Tapi keabadian satunya masih terbatas, satunya tidak terbatas. Khusus bagi kufar, nggak ada batasnya di neraka. Baluhum tahta masyatillah bahkan ala usad yang belum belum sempat bertobat saat dia meninggal, saat mereka meninggal, fahu balhum tahta masyatillah. Maka mereka dibawa masih hanya Allah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala insa'a azzabahu adlihi wa insya'a farahu bi fadlihi. Jika Allah mengendaki, Allah menyiksanya sesuai dengan keadilan Allah. Jika Allah mengendaki, maka Allah menyelamatkannya dari api neraka dengan murni ke karunianya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita ahlu Sunnah wal Jamaah. Kama kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dengannya. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dengan Allah. Dan Allah mengampuni apa saja selain syirik. Bagi siapa yang dikehendaki. Di ayat ini min kitab min kitab min surat Nisa dalam dua ayat dari kitab Allah SWT dalam surat dari kandungan surat An-Nisa. Fa'abana. Abana ini fil isim, Hajar. Fil apa? Mudarinya bunyinya apa? Yubiru na'am. Fa'abana Allah membentangkan, menjelaskan. Abana yubinu ibanatan. Allah menjelaskan, membentangkan bahwasanya al-usat annal usata tahta masyatillah subhanahu bahwasanya pelaku maksiat yang belum bersempat bertobat dari maksiatnya kemudian meninggal dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala la yukhallatun tidak diyakini bahwasanya mereka abadi di neraka tidak bal tahta masyiatillahi azza wa jalla bahkan mereka di bawah masyiatnya Allah Subhanahu wa taala pelaku maksiat minum mabuk tenggen terus ngeputer ayar mandi belum sempat bertobat. nah Ya kan? Selama nggak menghalalkan maksud tadi itu, maka tahta masyatillah. Ya kan? Tiba-tiba keburukan bangunan mati. Dan semisalnya, tiba-tiba jantungnya langsung masuk mati dada. Bisa stroke. Ya kan? Tahta masyatillah. tahta masyatillah. Maka kita harus waspada. Semoga saja Allah menyelamatkan kita semuanya. Ya kan? Dari angan-angan yang kadang menggiurkan lalu kita meranggap enteng. Wa ada wal dan inilah yang benar. Anna lahum nihayatan. Sebabnya sungguh anna lahum lahum lil usad. Bosnya mereka para pelaku maksiat yang belum bersuat taubat. Hei. Umar. Minggir, minggir, minggir, minggir minggir, minggir, minggir, minggir. Baik. Wadah wal hak dan yang benar. Bahwasanya para pelaku maksiat memiliki penghabisan nihaya. Masa penghabisan dari neraka. Selama mereka tidak kufar dalam kematian mereka. Wa anna man mata 'alal maksiyah laisa mustahillan laha wa laisa kafiran. Sungguh orang yang mati di atas kemaksiatan sedangkan dia tidak menghalalkan kemaksiatan tadi, maka dia tidak kafir. Annaulahu nihaya. Maka sungguh ia tidak kafir dan memiliki ke masa yang penghabisan masa terakhir. Fayabqa binar masa Allah. Fayabqa binar masa Allah. Maka dia tinggal di neraka masa Allah apa yang Allah kendaki dari waktu berapa lama wallahu a'lam sekian ratus tahun, sekian ribu tahun kita nggak tahu. Sekian juta tahun kita nggak nggak tahu. Tapi nanti pada akhirnya dia dientas. Ini bagi mereka yang tidak tercakup syafaatnya para sufa'a. Semua yukhrijullahu minan nari bitawihidi wa islami ladhi mata alaihi. Kemudian Allah mengeluarkan ia. Pelaku maksiat dari neraka dikeluarkannya dengan sebab adanya tauhid yang ia miliki, adanya Islam yang ia miliki yang dia mati di atas Islam dan tauhid tadi. Wa in madha ala yadahrun tawilun finnar sekalipun dia harus berlalu madha yamdi. Madha yamdi, madha di fi'il madhi. Madha yamdi madyan fa huwa madin. Nah, sin Sekalipun dia berlalu melewati waktu yang sangat panjang di neraka disebabkan maasihi dengan sebab maksiat-maksiat dan jarum dan dosa kriminal-kriminal dia, dosa-dosa dia. Alati mata alaya fa innallahu nihaya. Maka sungguh ia memiliki masa penghabisan di sana. Berapa? Kita nggak tahu 100 tahun, sesudah tahun, dua juta tahun, 1000 semiliar tahun kita nggak tahu, nggak tahu. Allah yang tahu. Kamu ini ya, kok? Ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri dakwah tauhid ini masuk ke dunia apa? negeri ke Nusantara ini. Dakwah yang penuh dengan berkah. Maka jangan dikotori dengan kotoran-kotoran kufur seperti demokrasi. Kotoran maksiat, asabiah seperti organisasi, hizbiyah, maka kita nasihatkan kepada para doa yang mereka mengarahkan diri mereka pada salafiyah, jangan ceroboh. Mengotori dakwah salafiyah dengan kekufuran demokrasi dan semisalnya dari kalangan para dakatiro yang pulang dari Madinah. Kau Qatalahumullah kalau mereka bertobat. Semoga Allah memerangi mereka. ma'lumun yang li talibul ilm ayakuna yakuna ala bayyinatin minhu. Minhu. Dan ia adalah maqam keberadaan tempat yang paling agung. Yang sepatutnya seorang pencari ilmu, pelajar ilmu syar'i akan keberadaan di atas bayinat atas kejelasan dalam perkaranya dalam urusan ini. Fa fihi muftaraqut turuq maka sesungguhnya dalam perkara ini adalah muftar di persimpangan jalan. Muftar turuk artinya apa? Persimpangan jalan. Engkau dalam simpang tiga. Simpang empat. Mana kamu? Melok ke kanan, depan, kiri, atau balik. Nah. Di sana alul sunnah wal jamaah dalam satu simpang. Simpang yalin alul beda. Kamu nyimpang kemana? Mahfum? Nah. Jadi fa'inna ufihi fihi Maka sesungguhnya dalam perkara ada engkau adalah dalam dalam apa dalam persimpangan jalan. Kalau kamu nggak hati-hati ikut apa terseret ke dalam simpangnya alul beda, Blok M, blok maksiat, blok muktadiah. Belum tahu? Nah. <clears throat> Waqat waqa fi hadzal bab akhta'un 'azimatun wa syarrun katsirun min ahli bidah. Sungguh terjadi dalam bab ini kesalahan-kesalahan yang sangat besar, keburukan yang sangat banyak dari kalangan ahlul bidah. Fa ahlus sunnah wal jamaah qatibatan hum wa hum ahsabun Nabi sallallahu alaihi wasallam watba'uhum bi ihsan hadza qauluhum fi hadzal mafhum. Maka ahlus sunnah wal jamaah secara menyeluruh mereka adalah asapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut mereka dengan cara yang bagus. Inilah perkataan mereka dalam bab ini dalam apa? Dalam perkara ini. Nah. Kalau enggak, kamu akan ikut tersesatkan, tersimpangkan kepada pemahamannya ahlul beda. Ada LDI, ada khawar, ada mu'tazilah, ada pengikut-pengikut mereka. yakni la yukhallatu fin nari illa al-kufaru billahi al-kufra al-akbar. Maksudnya tidak ada dikekalkan di neraka kecuali para kufar mereka yang ingkar dengan Allah, kufur dengan Allah, kekufuran kufur akbar, humul mukhallatuna finnar abadal abadi. Mereka lah yang abadi di neraka selama-lamanya. Maka itu berikan nasihatkan kepada semoga saja kalimat ini sampai kepada telinga-telinga mereka dari kalangan orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka kepada salafiyah, janganlah mengotori kaum muslimin tauhid mereka dengan kotoran-kotoran kufur dan syirik seperti kekufuran demokrasi dan yang semisalnya. Semoga saja sekali sampai kepada telinga mereka. Wa amal usatu alladzina matu ala tauhid al-mahkum bi salamihim hina matu lakin indahum jaraimu min az-zina al-sariqah Bacaannya sadiqah bukan sirqah. Sadiqah. Sin, ro, kops. Semuanya diharokati. Sadiqah. Adapun para pelaku maksiat yang mereka mati di atas tauhid, yang mereka bisa dihukum dengan Islam mereka, ketika mereka mati, akan tapi mereka memiliki dosa-dosa berupa zina, pencurian, khamr, durhaka kepada kedua orang tua, atau riba, atau persaksian palsu, Au guri hada atau yang selain ini daripada perkara maksiat-maksiat Allah lam yastahilu yang mereka tidak menghalalkannya bal fa'aluha li ahwa'in wa li shahawatin li agrad wa li agradin haula tahta masyiatillah. Yang mereka tidak menghalalkan dosa-dosa tadi bahkan mereka mengerjakannya karena hawa nafsu, karena syahwat dan karena tujuan-tujuan tertentu mereka semua adalah di bawah kehendaknya Allah Taala insyaallah wala walau nihaya. Jika Allah mengendaki Allah menyiksa mereka tapi punya penghapusan. Masa akhir. ya kerujul nar mereka keluar dari neraka. Wa apa anhum. Jika Allah mengendaki maka Allah memaafkan dari mereka li asbabin. Kenapa dimaafkan? Ada karena ada beberapa sebab. Sebab tadi tak dari dalik. Sebab-sebab tadi menuntut Allah itu memaafkannya. Bimahdi judihi wa karamihi. Murni karena dermanya Allah, kasih sayangnya Allah, kemuliaannya Allah. Karam, bukan karam, bukan karam tapi karamihi. Yang ini murni karena karuniaNya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Walaysu kuffaran walaysu mukhallatin. Mereka bukanlah kuffar, mereka bukanlah abadi di sana di neraka. Lagi Alaysa al-usatu kufaron. Pelaku maksiat itu bukan kufar. Selama tidak menghalalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau sebagaimana perkataannya khawarij. Walaisu mukhalatun finnar. Mereka tidaklah abadi di neraka. Kama takulul mu'tazil. Sebagaimana perkataannya mu'tazilah. Waman saro. Saro yasiru. Dan orang-orang yang berjalan. Fi rikabihim. Rikab. Bacanya rikab. Kalau rukab. Jangan dari kata rokit. Rukab, jama dari kata rokib, rokibun, rokibani, rukabun. Dan rokbun. Kalau rikab, yakni apa? Jejak mereka. Atau orang-orang yang berjalan dalam jejaknya Mu'tazilah. Kal ibadiyah. Nah, di sini disebut di sini. Sebagaimana kelompok ibadiyah. Yang ada di Oman. Dan misalnya poros di sana. Wanah, wihim. Seperti LDI yang ada di negeri kita ini sunnah dengan mereka. Haulai khalafu sunnah wa khalafu al-adillata syar'iyyata wa khalafu ma alai salaful ummah. Mereka-mereka tadi khawarij judud. Khawarij modern baru ini. Ibadiyah dan LDI. Nah, mereka menyelisih sunnah, menyelisih dalil-dalil syar'i, menyelisih apa yang dilewati, dijalani. Nah, kan? Dijadikan pijakan oleh oleh salaful ummah radhiyallahu anhum. Apa ya, Maka di sini perhatikan bimbingan al wal jamaah yang murni ini yang kita butuhkan. Bukan al yang di sana apa? Masbuk, terkotor dengan kotoran-kotoran syubhat yang macam-macam banyak subat hizbiyah dan yang lainnya. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di situ dulu dan kita akhiri walhamdulillah